Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalal Fauzan atsabahullah. Sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan yang sangat penting. Pastikan dan meresap di benak-benak antum semuanya sehingga tidak perlu panjang lebar dan pastikan jawaban sudah di luar kepala. Seputar dosa besar. Pastikan ketika jawab Tidak ada yang lihat-lihat ya, udah. Tak ulang berkali-kali itu. Ada berapa kelompok yang sesat terjatuh dalam apa? Terjatuh dalam pemikiran yang berbahaya mengenai pelaku dosa besar. Ada berapa kelompok kemarin yang sesat? Tiga, sebutkan. تمام خوارج ايوه مرجئه Mu'tazilah, ingat-ingat. Kemudian kelompok yang selamat dalam perkara ini kelompok apa? Ahlus sunnati wal jamaah al-firqatu an-naziyah atau taifatu al-mansurah. Pertanyaan berikutnya. Pendapat Khawarij mengenai pelaku dosa besar di dunia bagaimana, Mas? Antum? pelaku dosa besar menurut khawarij di dunia bagaimana hukumnya? Fasik, mukmin atau muslim atau bagaimana? Menurut khawarij. Mukmin, fasik, muslim. Kalau paham, set itu langsung. Eh? Kafir. Harusnya kini ragu. Khawarij mengatakan kafir. Ewa. Yang berikutnya, menurut Mu'tazilah bagaimana pelaku dosa besar itu di dunia? Kafir, muslim atau mukmin atau bagaimana? Enggak mukmin enggak? Kafir terus? Hah? Seimbang di antara dua tempat. Paham ya? Enggak dikatakan mukmin, enggak dikatakan kafir, tapi keluar dari Islam katanya. Jadi mu'tazila, Murji'ah bagaimana Mas? Antum? Pelaku dosa besar bagaimana kafir, muslim atau mukmin? Berarti apa? Mukmin sempurna imannya itu murji'ah. Sekarang hukum di akhiratnya. Novel. Pelaku dosa besar menurut Khawarij dan Mu'tazilah di akhirat wajib masuk surga haram masuk neraka atau boleh masuk surga? Boleh masuk neraka? Pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah dan Khawarij di akhirat bagaimana tempatnya? Di surga wajib, di neraka enggak wajib. Boleh masuk surga, boleh ke neraka atau bagaimana? masih ya? Waduh. Belum masuk berarti. Jangan tertukar Mu'tazilah Khawarij. Mu'tazilah dan Khawarij. Coba antum eh barakallahu fiik. Hizam. Yang keras dikit. Kekal di neraka. Kekal di neraka dihafalkan, kekal di neraka. Menurut Murji'ah, pelaku dosa besar di akhirat di mana tempatnya antum? Wajib enggak? Kenapa enggak wajib? Karena motor mereka apa? Imannya sempurna. Itu ingat-ingat ya, kita baca dikit, perhatikan baik-baik. Qala Al-Syekh Al-Alamah Salih Al-Fauzan Asabahullah halaman 215 yang cetakannya sama. Ya tidak sama dicek di situ. Hunaka fariqun al-murji'ah al aks min al-khawarij wal mu'tazilah. Di sana ada kelompok yang berseberangan itu murji'ah. Yang berpendapat sebaliknya daripada pendapat khawarij dan mu'tazilah, dipahami? Yaqulun mereka mengatakan innal iman fil qalb. Iman itu di dalam hati. Wa tasdiq fil qalb dan pembenaran pun di hati. Wala tadkhul fil a'mal li batilin berarti ini. Dan amalan enggak masuk dalam keimanan. Jadi orang beriman tanpa amalan menurut versi Murji'ah hati ini. Famahma fa'ala insan la yuhkam bi Bagaimanapun apapun yang diperbuat seseorang enggak bisa dihukumi dengan kekufuran. Walaupun mabuk, berzina, mendem, berjudi, bunuh orang lain, paham ya? Berbuat kesyirikan pun enggak bisa dihukumi dengan kekufuran. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya intinya amalan tuh enggak sama sekali enggak pengaruh dengan iman imanannya. Mahum. Jadi iman itu sempurna terus, stabil itu loh. Kalau harus sunnah kan meyakini iman tuh bisa naik bisa turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan apa? kemaksiatan. Menurut Murji'ah tidak, iman stabil, sempurna terus kata mereka. Allahul musta'an. Ini pendapat yang benar atau pendapat yang batil ini? Zaki? Hah? Pendapat yang benar atau pendapat yang batil? Pendapat yang batil. Jangan sampai keliru ya. Kita lihat. Madama annahu mu'min bil qalbi, selama dia mukmin dengan hatinya, wal iman huwa tasdiqu bil qalb. Iman itu membenarkan dengan hatinya, mahma fa'al walaupun dia meragukan apapun. Intinya hatinya benarkan. La ilaha illallah, pasti tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Taala, benarkan dengan hatinya. Paham ya? Meyakini hatinya. Tapi dia apa? Tapi dia nyembah kuburan, nyembah berhala, tetap imannya sempurna. Karena amalan itu tidak masuk dalam definisi iman. Sudah kita lihat nih pertemuan telah lalu. Murji'ah dalam pembahasan ini terbagi menjadi tiga. Murji'ah apa saja itu? Antum? Ada tiga. Semuanya meyakini amalan gak masuk dalam definisi iman. Murji'atul fuqaha Murji'atul Jahmiyah. Murji'ah Al-Karamiyah. Tiga, dihafalkan. Murji'atul Fuqaha, Murji'atul Jahmiyah, Murji'atul Karamiyah. Ini kelompok sesat semua ini. Semuanya keyakinannya murji'ah. Amalan gak masuk dalam definisi iman. Jadi yang penting kan hatinya mas gitu loh. Senyum-senyum penting hatinya mas. Junuasa hati bolak-balik jangan berjudi pak. Judi haram, mabuk haram pak. Berzina haram. Yang penting kan hatinya mas. Yang penting kan hatinya. Namallahul musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, wa mahma da'ahanullah wa mahma asyrak. Walaupun dia itu berdoa kepada selain Allah Ta'ala, walaupun dia berbuat kesyirikan, imannya sempurna. Seperti imannya siapa kata mereka? Sempurna seperti imannya siapa kata mereka? Jibril dan Mikail. Kata mereka seperti itu memang. Disebutkan dalam kitab-kitab itu mereka menilai sempurna imannya seperti iman Jibril dan Mikail katanya. Allahul musta'an. Yaqulun, mereka mengatakan innahu madama anahu musaddiqun biqalbih mu'minun billahi biqalbih la nahkum ini. mereka mengatakan selama dia meyakini dengan hatinya, beriman kepada Allah dengan hatinya, maka kita tidak bisa menghukumi dengan kekufuran walaupun melakukan perbuatan kekufuran. Ini menurut siapa tadi? Murji'ah. Mafhum? Tiga-tiganya sama ya. Murji'atul fuqaha, Murji'atul Jahmiyah, Murji'atul Karamiyah, tiga-tiganya sama. Apa sama? Bagaimana maksudnya? Sama-sama meyakini amalan bukan termasuk bagian dari keimanan. Allah musta'an bahaya itu. Kita lihat sini. La yatur ma'al iman bi ma'siyatan. La yatur ma'al ma'siyatan tidak membahayakan kemaksiatan bersama keimanan lihat ini. Orang kalau mengatakan aku beriman selesai sudah. Walaupun berbuat maksiat enggak bahaya. Tetap iman sempurna. Allahul musta'an. Hada ma yaqulunahu. Inilah yang mereka ucapkan. Kama la yanfa' kufri ta'atun. Sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat bersama kekufuran. Bayangkan itu. Nah terus bagaimana maksudnya? Stabil iman stabil. Enggak naik, enggak turun. Sempurna terus. Ini keliru atau ini? Keliru, karena dalil semua menunjukkan iman itu naik dan turun. Contohnya perhatikan, satu dalil dulu. Perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa amanu imana." Dan orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Nah, bertambah berarti kan naik. Iya kan? Nah, semua dalil yang menunjukkan iman itu bertambah berarti iman bisa tuh turun dan berkurang. Bisa pahami? Dalam hadis, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. anak artikan perhatikan baik-baik itu disebutkan di situ barakallahu kalafi. Kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sebu'una syu'bah. Keimanan itu memiliki apa? Memiliki 70 sekian cabang. Cabang keimanan yang paling tinggi, yang paling tinggi ini. Berarti menunjukkan iman naik enggak? Ayo. Apakah tanda keimanan yang tinggi? Ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya apa? Menghilangkan rintangan gangguan dari jalan. Berarti menunjukkan apa? Iman naik dan turun. Mafhum? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika ad'aful iman. Itu dalilnya. Mengingkari kemungkaran hati itu selemah-lemahnya keimanan. Berarti dalil yang menunjukkan iman itu lemah, kadangkala menunjukkan naik juga iman itu. Mahfum. Sehingga pendapat yang mengatakan iman stabil itu pendapat yang batil. Pendapat yang bagaimana nih? Pendapat yang mengatakan iman itu stabil, pendapat yang bagaimana? Pendapat yang bagaimana nih? Pendapat yang batil eh, pendapat yang batil. Nah, pendapat yang batil. Kita lihat sini, perhatikan. Wal iman bil qalb dan iman itu dengan hati. Wa huwa syai'un wahid la yazidu wa la yanqus indahum. Allahul musta'an. Di garis itu biar itu tambah paham lagi. Bagaimana kesesatan orang-orang murji'ah lihat itu. Iman itu sesuatu yang satu. La yazidu wa la yanqus. Perhatikan. La yazidu wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang indahum menurut mereka. Jadi menurut Murji'ah, keimanan itu enggak pertama enggak berkurang, sesuatu yang satu, utuh terus. Fa imanu Abi Bakr As-Siddiq, misal iman afsakun nas musta'an. Lihat ini. Menurut mereka, keimanan Abu Bakar Siddiq anhu seperti imannya orang fasik yang paling fasik dari kalangan manusia. Kurang ajar atau enggak nih? Jelas. Paham ya? Kurang ajar sekali. Menyamakan imannya Bakar seperti imannya apa? Orang yang paling fasik. Allahumma musta'an. Hada dolalum mubin. Ini ada kesesatan yang nyata. Wal billah. Yang terakhir, fa ahlu sunnati wal jama'ati yatawassatun baina hataini at-ta'ifatain ad-dalatain. Adapun ahlu sunnati wal jamaah mereka pertengahan antara dua kelompok yang sesat ini. Fayaqulun, nah ini pahami bahwa ini. Mereka mengatakan al-ma'asi al-kabiratu tahdur ma iman. Kemaksiatan, dosa-dosa besar membahayakan keimanan. watung kesuliman dan mengurangi keimanan. Wajib yuhkam sahibiha dan pelakunya dihukum fasiko Paham? Perhatikan. Pelakunya dihukum apa? fasiko Wa sani imanih dan berkurang keimanannya. Ingat-ingat menurut siapa ini? Antum? Menurut siapa ini? Menurut siapa ini? Ahlu sunnati wal jamaah ya, ya. diperhatikan baik-baik La kama taqulul murjiah Tidak sebagaimana yang diucapkan oleh murjiah Lakinnahu la yakhud biha minal millah Perhatikan ini Tapi walaupun berkurang keimanannya Walaupun dia fasik kok Tapi apa? Tidak keluar dari agama Islam Kama taquluhul al-khawarij wal mu'tazilah. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Perhatikan baik-baik ini. Kenapa? Orang-orang khawarij mengatakan pelaku dosa besar, pelaku dosa besar apa? Kafir. Mu'tazilah mengatakan bagaimana? Keluar dari keislaman tapi apa? Tidak kafir, tidak mukmin katanya. Allahul musta'an. Itu Mu'tazilah. Hadha huwal madhab sahih al mutamashi ma'al kitab sunnah masyaallah. Di garis itu. Inilah pendapat yang benar yang berjalan di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bersama Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pendapat siapa tadi? Al-firqatu an-naziyah, at-ta'ifatu al-mansurah, ahlus sunnah wal jamaah. Keimanan seorang ketika ditimpa kemaksiatan berpengaruh atau tidak kemaksiatan? Berpengaruh mengurangi keimanannya, tapi keimanannya berkurang sampai dia terjatuh dalam kekufuran atau tidak? Tidak, hanya berkurang keimanannya. Mukminun naqisul iman, dihafalkan itu. Pelaku dosa besar mukminun naqisul iman. Nah, dia masih mukmin namun berkurang keimanannya. Qad jaa fil hadis sahih anna Allah jalla wa ala yaqul akhraja minan nar yaumal qiyamah man kana fi qalbi adna adna adna mithqal habba min khardal min iman lihat ini perhatikan baik-baik artinya sungguh telah datang dalam sahih, dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah taala mengatakan ini berarti apa berarti hadis qudsi ya Allah Ta'ala mengatakan kepada apa? Afan, bukan akhraj akhrij artinya. Afan, akhrij yang benar bacanya. Bukan akhraj akhrij, fi'l amr. Allah telah mengatakan akhrij minan nar yaumal qiyamah man kana fi qalbihi adna adna adna mithqal habbatin min iman. Keluarkanlah keluarkanlah dari siksaan api neraka di hari kiamat kelak orang yang apa? Orang yang dalam hatinya ada sekecil, sekecil, sekecil. Maksudnya sekecil apapun. Nah, bahkan sebutkan apa? Lebih kecil daripada biji sawi daripada keimanan. Faham? selama ada benih keimanan ini walaupun lebih kecil dari biji sawi, tetap harus diperintahkan untuk mengeluarkan dari dari neraka. Akhrij minan nar. nah mafhum? Berarti menunjukkan keimanan itu luar biasa. Wa aidan datang juga dalam hadis yang lain, mamin abdin qala la ilaha illallah." Perhatikan baik-baik ini. Summa mata 'ala dzalik illa dakhala al-jannah." Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati di atas ucapan tersebut melainkan dia masuk surga. Qala Abu Dar berkata Abu Dar, siapa namanya Abu Dar ini? Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Berkata Abu Dar, "Ya Rasulullah, wa in zana wa in saraq, walaupun dia itu berzina dan mencuri." Qala wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina dan mencuri. Summa ada alaih. Kemudian Abu Dar ngulangi lagi. Qala ya Rasulullah, wa in zana wa in wa Wahai Rasulullah, walaupun dia berzina dan mencuri, qala wa in zana wa in walaupun dia berzina dan dia mencuri, summa ada alaihi salisah, kemudian mengulangi yang ketiga lagi. Abu Dar. Masih penasaran terus loh walaupun ini ujung-ujungnya walaupun Abu Dar enggak percaya gitu ujung-ujungnya nanti. Kita lihat. Ngulangi sampai tiga kali. Oh, faqala ya Rasulullah, wa in zana wa in Walaupun orang tadi itu berzina dan mencuri, qala wa in zana wa in sarat wa in anfu abidar. Apa artinya? Walaupun orang tadi berzina dan mencuri, walaupun Abu Dar enggak setuju. Paham Yang maksudnya? Nanya tiga kali gitu loh. Nanya tiga kali kemudian Rasulullah terakhir mengatakan walaupun Abu Dar enggak setuju. Enggak sependapat. Untuk artikannya apa? Rahima anfu. Paham ya? Nah, karena kalau diartikan letterlock artinya rusak nanti. Eh? Walaupun apa jelek hidungnya Abu Dar. Paham kan? Jelek. Kalau mengatakan kita enggak cocok kan? Artinya walaupun Abu Dar enggak setuju itu ngatikannya gitu. Karena kadang-kala Arab itu ngatakannya dengan letter lek perkata gitu tapi dengan makna yang tepat. Karena kalau antum artikan gitu, walaupun jelek hidungnya Abu Dar enggak enggak tepat kan? Nah, anfar hidung. Fakana radhiyallahu anhu yarmi hadil kalimah. Maka pada waktu itu radhiyallahu anhu Abu Dzar meriwayatkan dengan kalimat ini wa yuraddiduha dan mengulang-ulanginya wa in anfu Abu Dzar walaupun Abu Dzar tidak setuju. Ini menunjukkan bahwasanya apa para kalafi Dosa besar tidak sampai mengeluarkan pelakunya yang mukmin tadi dari keimanan dan tidak sampai membuat seseorang tersebut di akhirat atau kekal di dalam neraka. Tapi di akhirat bagaimana menurut ahlu sunnah wal jamaah? Pelaku dosa besar bagaimana di akhirat menurut ahlu sunnah wal jamaah? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya di bawah kehendak Allah ta'ala? Maknanya apa maknanya? Pelaku dosa besar di akhirat tergantung dengan dakwah Allah kan maknanya apa? Eh Mas, Mas Hasan. Ewa? Naam, itu maknanya dihafalkan. Makna di bawah kehendak Allah Ta'ala itu jika Allah Taala menghendaki mengadab akan mengadabnya sesuai dengan kadar dosanya dan jika Allah Taala menghendaki memaafkan memaafkannya. Insya Allah wa insya ghafara lahu. Wallahu a'lam bissawab. sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.